Sedoyo sing rawuh kula dongaaken dipun cintai Kanjeng Nabi. Tambah umure tambah sempurna iman lan agamoe. Tambah nopo dikire. Kata istighfari. Kata solawati pejasak waya-waya panjenengan kula dongaaken bisa netepi iman lan Islam. Beto gendero husnul khotimah. Kajian malam ini bertema cukup menarik. Jamu jati kendi. Tulis. Jamu jati kendi. Password malam ini, kata kunci malam ini, semulia-mulia kekayaan milik pribadi adalah meninggalkan banyak keinginan. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulai wong iku nek ditakoni definisine soge kaya. Iku macam-macam. Nek wong sing seneng ilmu jawab wong sugih ku sing ilmune akeh, karangane akeh, gelar kesarjanaane cukup dan memadai. Wong sing seneng donya, wong sing sugih duweke akeh. Omahe akeh, sawahe ombo, montore Iku pandangannya wong sing seneng donya. Pandangane wong sing seneng rabi, wong sing sugih iku bojone papat. Wah, ayu kabeh bokonge gede-gede. Hadi definisi kaya iku nek ditakokno perspektifnya sing jawab macam-macam. Apa jari latar belakang wong sing jawab? tapi definisi yang bisa diterima oleh banyak kalangan dituturno sing diarani wong suki yaiku wong sing setitik butuhe catet sing diarani wong sing suki yaitu orang yang paling sedikit kebutuhannya understand Password malam ini luar biasa. Saya menangan-nangan. Semulia-mulia kekayaan milik pribadi adalah meninggalkan banyak keinginan. Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Niki nek sing ngrungokno kelas e sarjana, paham, Pak. Tapi nek sing ngrungokno kelas e sarjana, Mboten Pak. Hari ini banyak orang mengalami kelelahan pikiran dan jiwanya. Dinane kayak wong pegel. Kak sekedar pegel eh, pegel pikirane, pegel jiwa. Karena banyaknya daftar keinginan Laut ini. Yang merasuki pikiran dan hatinya. Ilmu kapat duwe. Potongan kak ganteng. Daftar keinginan itu bawa nduk ndase. Wong sing nduk omah ditangka ana mikir ahok. Apa oh, sampai sampean urip tulangan mikir Ahok? Pak. Pak. Jadi ini ke uang pikirannya pegel, ini pegel, karena banyaknya daftar keinginan yang merasuki pikiran dan hatinya. Understand? mulai saiki akeh wong kena darah tinggi dengarkan para pemirsa TV 9 di mana saja berada yang dinamakan penyakit hipertensi hari ini menempati ranking ketiga dunia. Saya main kecil gak tahu orang pengajian rang lo penyakit. Darah tinggi wong saiki duduk krono virus, duduk krono bakteri karena banyaknya daftar ke kei. Hati nah, pikirannya gak tahu istirahat. bapak kulo bapak panjenengan bamba kulo bamba panjenengan Sederhana sing dipangan ya sederhana. Uripe seder Marisa anak dilompokno dijak turu. Turu nak meni subone cek gak telat. Musa ikan orang wong gak duwe ibune bakul kecambah paket weekend. Camping. Ndi wonge? Wong duwe iki lho jek grebek nduk kendite makne adik pakai kuiten. Nek malam minggu gua sepeda motor dijejer pinggiran alun-alun. Lah maca-maca wirid dong, mau saleh piro? Dikin beres Quran wis oleh pirang jus, Nggih mboten? Kloyang, kloyong nduk pas ngono. Iya nek mandor oleh bayaran. Understand? Banyak orang tidak merasa puas dengan apa yang sedikit dan tidak merasa kenyang dengan apa yang banyak. Ini awas barang tiruan di bahasa gulai. Catat. Banyak orang tidak merasa puas dengan yang sedikit dan tidak merasa kenyang dengan apa yang banyak. Tiga didik yo nyocot, tiga iya ke yo. Dadi hawa urip panas nang indah sih Pak. Umpama mesin itu panas. Mesin itu nek panas uline mboten memadai, plumasnya mboten memadai. Jebol apa mboten? Oh. Misalnya ya, kayak umur tolong puluh lima setruk. Nah zaman biar nih setruk itu udah boleh swida. Saya ini rumah sakit, Umur lekor setruk. Umur telung puluh mangan bebek goreng, sikile abu. Sing salah duduk bebek, iwongi eh, sing rem. Simak dan ikuti kajian malam ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Banyak orang mengumpulkan makanan tapi tidak ia makan. Dilumpuk nol panganan. Ati di omah aku bawa panganan. Gak dipangan. Dikekno wong eman dipangan dewe gak mentas. Nek buah bosok, nek roti ya wis gak kena dipangan. Ana tak ana? Endi wonge? Gawon rene Senenan, jablas mujung ngene iki. Pecah mboten? Lah iki masih kayak ana roti sak kontainer jablas. Bablas angine. Banyak orang mengumpulkan makanan tapi tidak ia makan kan, Koyok-koyok kan digawa mati, Pak. Banyak orang mendirikan bangunan tapi tidak ia tempati. Yang ngetik bangun tapi gak tinggoni. Banyak orang punya teman banyak di dunia maya. Itu dunia maya zaman. Tapi tidak mengenal tetangga sekelilingnya. Followernya saya ketewu. Udah follower. Ya sembuh pak. Banyak teman di dunia maya. <coughs> Tapi gak kenal tuh baru ini. Ono tak ono? Ndi wangi. Roh dunia maya zaman. Ya iki nang arep ini. Pada kajian malam ini agar kita tetap sehat lahir batin. zaman tak dongane sehat lahir batin. Cerdas lahir batin. Penting minum jamu jati kendi. Ayo bareng-bareng ngombe jamu apa? ditulis. Ku nek mulai cek ya iso diceritakno wong. Wah, ngaji ini memang dijamoni karo yai. Gak sembarang jamu tapi jamu jati. Jamu adalah jaga mulut. Ojo nyocot nyocot. Jaga mulut. Sebagaimana pesan suci Al-Quran. Pada surat Al-Ahzab ayat 70-71. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu kaulan sadida yuslih lakum a'malakum wa yakfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan azima sadaqallahul Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Allahumma shalli ala Muhammad. Niki kula kaji rong ayat niki memakan waktu persis satu jam setengah. Mufakat. Tolong konsentrasi sing saestu. Insyaallah pikiran dan hati ini disatokno sing temen. Muga-muga kula panjenengan senantiasa hatinya dirahmati dan dibimbing Allah wonten surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab ayat pitung bolu, pitung bolu siji menika dulur. Allah merintahkan dumateng wong-wong sing iman supaya tetap bertakwa kepadanya. Allah juga memerintahkan orang-orang beriman untuk selalu berkata yang benar. Siji diperintah takwa, lurut diperintah berkata yang selaras antara yang diniatkan dan yang diucapkan. doa ati kan untuk lesane lu nyambung. Ojo kaya dene wong munafik, lain di hati, lain di Karena seluruh kata yang diucapkan dicatat oleh malaikat rokib dan atid. Dan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sebagaimana firman Allah pada surat Qaf ayat 18. Ma yalfidu min kaulin illa ladai rakibun atid. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Allahumma shalli ala Muhammad. Bila mereka tetap memelihara keimanan dan ketakwaan dan selalu mengatakan kebenaran, pasti Allah akan memperbaiki perbuatan dan mengampuni dosa-dosa mereka. Amin. Siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat? Sing soponi wong kepingin oleh kebahagiaan sing sejati, ya ne ya akhirate. Maka jalan harus ditempuh hanyalah satu. Kalau jalan mana? Jalan yang harus ditempuh hanyalah satu, yaitu menaati Allah dan Rasulnya. Allahumma ala Muhammad. Hati nek kepingin bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat dalam ini taat nang Allah, taat nang Rasul. Tanpa itu kesasar. mukul-mukul tadi keterangan sing barokah. Dengan demikian mereka akan mendapatkan kebahagiaan yang besar di dunia dan akhirat. Ah, kulo kali zaman gak cukup pintar, kudu cerdas. Ada perkataan yang benar, tetapi tidak tepat situasi dan kondisinya. Wong nyelawat, wong mati tak ziyai ngomong bal-balan. Brasil, masya Allah. Jerman final, masya Allah. Penalti. Skor 5-4. Sebelahi kono jenazah. Pak. Ada perkataan bener ya gak koro banyak sekolah lima papat banyak ini. Berhasil moso Jerman. 90 menit tetap kosong-kosong. Diperpanjang insyaallah 15 menit tetap kosong. Terjadi adu penalti skor 5 ngomong ngono ya kak gak dosa panjenengan panjenengan bener bal-balane jane ya ono. Isu-isu esuk winginane dulu aja kok. Mboten. Kalah karo kiai ini kiai ini Gol terakhir, tendangan terakhir Neymar. Oh, nak pemain Jerman sih nendang gak melebu panjangnya, masya Allah. Kepegelen, wingi di Bona bahasa main di sekolah. Tendangan ini keludek. Iku motoku buntu nek kok nendang ngono mlebu, Pak. Pekel iku. Ya. Utawa sadurunge main iki dicelathu sing wedok bingung. Sampeyan dikai ngaji ngantuk ae. Bisa dilanjut? Hati ono omongan iku bener. Tapi gak cocok Masya waktu dan panggonane. Islam mengistilahkan kebenaran dalam perkataan sebagai kaulan sadidah. Apa syaratnya? Kaulan sadida. Dituturno. Pertama apa yang dikatakan harus benar. Sing domong lo betul benar. Benar di sini mengandung arti. Perkataan kita harus sesuai dengan kenyataan. Tidak menambah-nambah dan tidak mengurangi. Oponoi, oponoi. Nanggolai uang ngomong oponoi itu kangelan. Mau kecelakaan tabrak, wah tabrakan, der der der der der, der der der der tabrakan ini wae pak. Nek situ aja banyak. der wes. Waduh, mau kecelakaan betul, yo mau, der der iku lambe susuan ya. Hati yang diomong lagu iku bener. Sing diwaca bener ngandung arti. Kan orang ngomong dalam lemeng gak karuan. Sing no cocok karo kenyang Yo ya gak ditambahi, yo ya gak dikurang. sebagaimana sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Haddatsana Abu Muawiyah Anil A'mas An Saqiq ibni Salama an Abdullah ibni Mas'ud qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah Wa ma yazalu rajulu yasduku wa yatakharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Rawahu Tirmidzi. Kula terjemahane sing cerdas ya. no gak cukup pinter kudu cerdas, Pak. Sebab ana uang pinter no, tapi gak cerdas. Mbok ulet terjemahan. Iki terjemahan cerdas. Catatlah. Biasakanlah berkata benar. Karena kebenaran menuntun pada kebaikan. Biasa no kulina no ngomong sing bener. Krono kebenaran nonton marang kesaenan. Understand? Dan kebaikan itu menuntun ke surga. Hendaklah seseorang itu berkata benar dan berusaha agar tetap benar sehingga dicatat di sisi Allah sebagai orang yang amat benar. Rawahut Tirmidzi. Understand? Bisa itu kalah dengan biasa. Maka biasakanlah berkata benar karena kebenaran menuntun pada kebaikan. Jadi orang ngomong ini, kau popo, omong gurusu, beco, yang penting kelaku aku bener. Nek nah, ngomong aja berarti nabrak kadis iki aja percaya ya. Aku rusak dek cangkem punya rusak, tapi gak apa-apa dek, yang penting aku gak ngelakoni. Ini anak wong ngomong ngono kerabakan batu ya. Mboten sakit dibantah dawuh Kanjeng Nabi ku, Pak. Kanjeng Nabi nek dawuh mesti bener, kebenarannya tidak terikat ruang gerak dan waktu. Gak apa-apa wis tanggemku rusak gak apa-apa. Sing penting aku apik. Nek wong ngomong ngono ya apa? Percaya nih kok. Gusti Allah ku ndelok iki nek Dik, gak ndelok cangkeme Dik. Eh kalane pentole bakso sesuai wong. Utawa kayak ono rambak sing akeh juga ngombe. Lu kula ngomong ini du geding ngono-ngono. Saiki wake wong ngomong pelintir-pelintiran nih Pak. Masa ah, menjadi pinter. Oh, kebetulan wong ngene, untuk pengajian dong ini Wong jujurnya lesan ini karena kebiasaan kok. Sampeyan sebagai wong tua sing jujur anake dididik sing jujur. Wong tua didik gak bener, engko waran anak ya. Nek ana wong golek bapak, waran bapak nang Malang. ono dayo, assalamualaikum. Masyaallah. Sing diomah iku mung ngandhut selambur. Dayo ya lho, ana. Waran anak bapak nang Malang. tamune santri bimu selawat cerdas salam kula teng bapak sampean yo nek nang malang dasi kok kon gowo Salamku nang bapak sampean nang Malang dah si kongkon. Iki tamune cerdas. Ero nek sing didayai ana omah cuma anake diwuruhi goro. jujurnya lesan karena kebiasaan. Di sini Rasul menanamkan prinsip pendidikan kulolan panjangan supaya no ngomong sing bener krono kebenaran itu nonton marang kesayangan Luar biasa bahasa. E. Alaikum bisidki Fa inna sidqah yaddi ilal birri. Wa innal birra yaddi ilal jannah. Wa ma yazalu rajulu yasduku wa yatakharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Rawahuddin. Biasakanlah berkata benar karena kebenaran menuntun pada kebaikan. Dan kebaikan itu menuntun ke surga. Hendaklah seseorang itu berkata benar dan berusaha agar tetap benar sehingga dicatat di sisi Allah sebagai orang yang benar. muka-muka tadi keterangan sing barokah. Tak tambahi didik ya. Mbok menawa sing rezekine seret. Dagang kak jodoh buka mawarung, masya Allah kak pahal. Ono wiritan top gelemah. Gelem tenang. Ayo biasa ngomong sing jujur. Nek ngomong sing bener. Ayo belajar diam, banyak diam daripada banyak bicara. Pak, saya minta belajar bareng-bareng, banyak diam. Jangan banyak bicara. Banyaklah mendengarkan, jangan banyak bicara. Allah memberi kita dua telinga, hanya satu mulut. Ngerti? Kulo kali sama dikai kuping loro, dikai iki mek situ. Iki ngandung satu isyarat tuh mereka sejajar. Oh, nek ngono dikongkon tadi wong sing rungok no, timbangi nyot gampang lho Pak gelem ngrungokno omongi wong mboten gampang. Kadang-kadang diomongi ku waduh melok ngomongi. Endi wonge? Kula niku Pak wong kula niku trimo tamu bulan tahun. Nek ana wong tak omongke melok ngomong tak tinggal nyengkre. Halo nyengkre. Wis gak ana gunane. Dawuh Kanjeng Sunan Kalijaga. Apa artine kowe paring ngombe marang wong sing ora ngelak? Wong diomongi ya ganti ngomongi. Dari wong Jawa iki jenenge sahur. Cet cet cet cet cet cet. Mulai sing lali saiki prenjak. Nek jaman biyen manuk wis sing lali bekotot, sing ngono nilai-nilai saiki sing ono manuk cewilik nyotot. Manuk iki cewilik. Tangan-tangan iki ono isara opo? Kok sing cek manuk wis gak ana irame cecek nguni terus. Oh, pantes sing ngingu ya ngono. Nek biyen ya bekotut klaul ketek ketek ngarang-ngarang. Makin mahal bunyinya itu makin jarang. Nek sing ngecek urkuk urkuk gimana pager. Aku tahu duwe manuk pager. Culno, Muhammad takon. Tekon nyaman napa, Pak? ucul no enak manuk pager, utek utek tau malas muni manuk pager nae nek manuk sing top iku muni ni arang-arang tapi kelaur ketek ketek Weh leren, kok mana kira-kira orang jam terus jam ini. Kelaur, ketek tuh. Wah. Ini dia orang rekan ini. Uang yang ngonek nyotet murah. Mu, prapatan dalil, warung kopi dalil. Itu duduk ustaz. Understand? Kau nak berlian keleleran, Pak. Cing keleleran ini waktu kali. Ini bahasa aku loh. Berlian ini panggungan ini perimpen. Mulai ini orang-orang di berlian kok delek kain putih, dikai lengah wangi. Delek juru lemari itu duduk nyembah berlian, duduk musrik. Duduk musyrik itu, ndele barang sing nduk panggonane. balik ana ana uang diwatu ali gawet dia dibuntel kain putih kayak minyak di lebar Masih anaknya ayu jadi dirabi kenteng itu. Paham napa mboten men? Saya kayak nggak cerdas, musik itu. Berian buntel kain putih kayak mana? Iya, nek gledekno lah nutil itu. Masya Allah. Bisa nih kata uang banyak ini banyak Masya Allah. Ngono wong lho. Asem rawa nangis-nangis wingi seminggu kepungkur. Setengah telu kula padha polahe dikafir-kafir wong dimurtad-murtad wong. Uang iki duwe tinggalan keris teko bapakne, didelen do balik lho. Masya Allah. Kepetu ustad-ustad nyar-nyaran nih. Diware nek salate gak diterima petang puluh dina. Insyaallah dimurtadno dimusikno. Melayu mriki petuk kula sedawal. Tenapa waduh kula dimusik-musikaken ya. Apa kula ni kagungan tinggalan bapak kula keris yai kula gawe paes-paesan kula jeneng do musik-musik kula. Wis ngene salam kunang ustate. Nek ana santri duwe keris musik, ya apa nek wong iku duwe lenggis? Tolong kongkon jawab ustate. Lah lenggis iki duwe dulur misanan jenenge pecok. Mulai nek wong dongkel-dongkel kono linggise gak ana pecoke durung pas. Mesthi linggih sak. Wong iki manduk-manduk. Sampak saiki gak balik, berarti ustaz iki gak iso jawab. Temenan. Nek krana awakmu duwe keris dideleke ana musik murtad, ya apa nek santri duwe linggis? Saiki akeh wong anu, hormat gendera cari musyrik. Kenapa ya, ya ini kalau ngarani hormat bendera lu cari musik. Wong gak cerdas, gak lu beda nyembah karo hormat. Mosok hakim itu mosok, mari kita sembah sang sang macam mana? Pak, ini melok melok Muarek sakmu sing sarungan kula tok, Pak. Apa? Anjene ah, anu ya, menanamkan kepada santri jiwa cinta tanah air. Sama ndelok nasib negara sing perang niku susah pegaso ibadah sing tenang. Saestu. Nikmat kemerdekaan iki, Pak. Ngene mboten? Mulai disyukuri. Kadang-kadang masang gendera tok gak kelem. Mosok biyane gendera e welek. Itu ku sing api sampe delok ibu selawat gendera. E. Iku dudu ya nyuntui lha ngoten ta? Konang kelas mburi ku gendera-gendera. E. Padahal kadang ngomong apa kita pasang-pasang bendera itu? Tidak ada perintahnya di Al-Quran dan Al-Hadis. Hmm. Dek, kok di jero nih dek? Pak. Kedua, setiap kata memiliki tempat yang tepat. Dan setiap tempat itu memiliki kata yang tepat. Ini aku awas. Barang tiruan ya. Awas barang tiruan. Setiap kata memiliki tempat yang tepat. Dan setiap tempat itu memiliki kata yang tepat. Tepat di suatu di satu tempat belum tentu tepat di tempat lain. Ada hal yang tepat di mata orang tua tetapi tidak di mata anak muda kurang tepat. Tepat menurut guru tetapi menurut murid belum tentu tepat. Iki mantak nasi situ-situ Pak, sopot turun puyar Pak. Kebenaran dalam berbicara belum cukup. Niki no kaulan sadita nih lho Pak. Berkata yang benar. Paham nama mboten? Kebenaran dalam berbicara belum cukup. Dibutuhkan kecerdasan membaca situasi dan objek yang diajak bicara. Ngomong karo kiai ya apa? Ngomong karo wong sepuh ya apa? Ngomong karo wong awam bodoh ya apa? Wong awam wong tani duwe iso dijak ngomong masalah internet. Gak paham direken internet. Pak, Kebenaran dalam berbicara belum cukup. Dibutuhkan kecerdasan membaca situasi dan objek yang diajak bicara. Jangan tak ngomong siapa. Wong tani tidak ngomong regulasi pajak. Pertumbuhan ekonomi, Jangka menengah, jangka pendek. Bingung kok no oh, pemenengah pendek. Iku sih ngomong gak jer. Pengemasan komunikasi tidak kalah penting dengan isi pesan yang akan dikomunikasikan. Masih sing ngomong no bener, nek nyampe noy ya gak bener, waduh. Tadi persoalan, Pak. Understand? Ketiga, bejo sing ngaji dalu iki bejo Kita harus bisa mengukur apakah kata-kata itu melukai atau tidak. Aku ngomong ini kira-kira gak nyatoni wong. Ah. Iku kudu dihitung. Nuwun sewu Gus Ali, sampeyan ganteng duwe akeh, mosok masang untu gak iso. lu karepe nggae saran tapi kene goblok iku nyodok jenenge sampai ini montori mercy mau pasang gigi ya gak mentas oh, santri orang ngajar e. padahal saking cintai yang sampein kula mboten pasang sebab nek pasang boleh pelat pak iki keanehan kulo tahu pidato nduk Semarang niku gawe gigi pasangan nyar Pak. Top profesor gigi nduk Surabaya. Kula ge pidato mencolot Pak. Cek panitiae dhewe penggawean nyar golekno untu sing cocok. Kita harus bisa mengukur apakah kata-kata itu melukai atau tidak. Karena lukanya tubuh kena pisau masih gampang dicari obatnya. Harapan untuk sembuh sangat terbuka. Tapi lukanya hati kena ucapan yang menyakitkan. Sulit dicari obatnya. Percaya nombor Apa sebab? Sensitivitasnya, sensitifnya uang gak podo. Ono uangnya sensitif. Ono sing boten, masih domongnya apa, stel kopo, ya ono manjana wis manjana stel kopo. Ono sing kesinggungan, bicara boten. Jika sebuah pembicaraan terasa biasa-biasa saja bagi seseorang, bisa saja pembicaraan tersebut menjadi sangat menyinggung bagi orang Nurut wong iku biasa, tapi nurut wong iku sensitif. Waduh, loh lah aku domongin Gus Salim. Dikai contoh. Dikai contoh. Pertanyaan nang wong, kapan menikah? Kapan saya nikah? Adalah pertanyaan yang menggelikan bagi anak SMA. Nek para SMA biasa goyang, goyang. Diterwancini yai tadi sekolah kula. Tapi nek sampean takon kapan menikah, takon nang perawan tuwek umur 39, mbok moro ditutup kula tak wangsul. <laughs> Kasinggo. Masih gak nikah. Gak juk mangan kon. <laughs> Moro ngibit pokoke itu. Padahal biasa bertanya kapan zaman menikah. Karena orangnya sudah telat nikah, kesinggung. Dipahami sampai neng ilono wong itu gak payu Padahal biasa, karena sensitif wong itu beda, nerjemanoe juga mau takon-takon gelem rapi ya kon. Niki loh. Pertanyaan kapan menikah? Nek ditakokno arek SMA, Cik dia, biasa udah biasa ya gue ya gak beban. Tapi ketika sampean lontar nonang perawan sing kasep akan menjadi sebuah mas tersinggung. Contoh Ketika sing sampean takon kapan menikah nang SMA, itu dianggap biasa itu Ringan itu. Tapi ketika pertanyaan kapan menikah saya melontarkan kepada gadis yang umur 40 tahun. Insya Allah menikah pertanyaan yang sangat memberatkan bagi seorang gadis yang berusia 40 Keempat, pastikan perkataan itu bermanfaat. Cinta omong itu bermanfaat. Sebagaimana sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddasana Qatada an Anas bin Malikin qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanu. Wa la yadkhulu rajulun Wala yadkhulu rajulun al jannata la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Tidak akan lurus iman seorang hamba sebelum lurus hatinya. Dan tidak akan lurus hatinya sebelum lurus lesannya. Dan tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak aman dari gangguan lidahnya. Rawahu Ahmad. Wonten hadis menikah, diterang niki. Rasul mensyaratkan perbaikan iman harus melalui perbaikan hati. Dan perbaikan hati harus melalui perbaikan le lesan. Dalam kesempatan lain beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haddatsana Sufyan an Abi Hasin an Abi Saleh an Abi Rairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Muttafaqun alaih. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Nek gak iso ngomong sing apik, luwe becik men. Jamu wis selesai. Sekarang jati. Jati adalah menjaga hati. Allahumma sholli ala Muhammad. Bun pegel sampean. Mari dijamoni mosok pegel. Jati jaga maksudnya adalah berusaha belajar berpikir positif. Sing api-api ae dilebokno ati, sing elek dibuak no tempat-tempat sampah ngono lho. Sampeyan tak dongane seger waras. Seger waras lahire. Seger waras batine. Jati, jaga. Sing apik-apik dilebokno, sing elek dibuat Delok wong sing cocok kae karo sampeyan gak cocok ditinggal ae. robot roboti wong umur sendek mikir sing gak cocok entek do dalan kok ya. Golek sing cocok ae ya. Untuk donya wong kongon cocok sampean kape gak iso mesti ana sing cocok sing gak supaya tidak membuang-buang energi, ganteng entai ya umur, delok sing cocok kae. Wong iku mantuk-mantuk. Ayo atine disidikir. Sebab ati ku diisi disidikir padang amin. Nek wis atiku padang, insyaallah gampang nrimo dawuh Allah. Gampang nrimo dawuh dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atiku nek wis bening, insyaallah gampang nrimo pitutur. Ditutur iku masyaallah gampang. Mudah tergerak mendekati nilai-nilai kebajikan dan bisa merasakan nikmatnya ketaatan. ki salat dalu nikmat ki ngaji nikmat dadi ana wong ngaji dulu, sak jam kok oh bae dudu kremin dudu niki ne sing mboten anu ngaji dulu lek sak jam oh, bae kekur-kukur metingkrang sembojong iku dudu asamu urat dudu insyaallah jasa tinduk kene Tapi rohani ini doa main tuh belakang belakang. Understand? Di antara langkah cerdas menjaga hati selalu bersyukur terhadap apa yang kita punyai dan tidak perlu kecewa dengan apa yang belum kita capai. Kau Kuwandel syukure. Ake alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah dek. Malam selosos. ni mbak yai dek. Gak sembarang jamu. Tapi jamu jati. Tuh. Jamu itu dek jaga mulut. Jati jaga. Kendi kendalikan diri. Ngono dek keterangan yai mak. Pentingnya merobohkan tembok keangkuhan dan kesombongan yang ada di hati kita. Buang dengki, iri, cemburu, fitnah, riba, dendam, namimah, dibuat kabeh. Disidikir nang Gusti. La ilaha illallah محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Bi kulli lamhatin Wa nafasin Adada ma wasi'ahu ilmullah Dipun waos Supaya sampeyan uripe diberkahi Allah Ditoto Allah Padang atine, padang meripate bagus lakune mandi dongane mosok mboten apal La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Fi kulli lamhatin Wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah hati adalah raja yang menggerakkan seluruh anggota badan hati bersemayam di dalam dada dilindungi, dikelilingi, dan dilayani oleh seluruh anggota badan yang lain. Hati merupakan anggota badan manusia yang paling mulia. Dengan hati, pilar-pilar kehidupan kokoh berdiri. Hati juga menjadi sumber semangat hewani dan kepuasan nafsunya. Hati merupakan sumber inspirasi akal, ilmu, kesabaran, keberanian, kemuliaan, cinta, kehendak, kerelaan, dan seluruh sifat-sifat terpuji. Seluruh anggota badan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, hanyalah sebagai prajurit hati. Sebagaimana sabda beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Haddasana Abu Nu'aim Haddasana Zakaria an Amir qal sami'tu Nu'man bin Basir yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa yal qalb muttafaqun alaih ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Apabila dia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan apabila dia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal darah itu adalah hati. Mutabakonan. Jika hati kita dipenuhi kecintaan kepada yang batil, maka tidak tersisa bagi kebenaran dan kecintaan kepada Allah. Stop. Nek wis ati seneng barang sing elek, seneng barang sing masyaallah dilarang karo Allah. Atiku penuh ganok panggonan masyaallah tertarik marang kebenaran dan tidak ada rasa cinta kepada Allah. Jika lidah sering digunakan untuk membicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat, Nek ini sering ngomong barang-barang sing gak manfaat. Tidak akan terbiasa mengatakan sesuatu yang bermanfaat. Paham napa mboten? Nek lesan kula kali sampeyan seneng ngomong. Nyotres perkara-perkara sing gak ada manfaat. E. Gak ada ruang. Masyaallah. karena panggonan dan tidak tarik tertarik berbicara kepada sesuatu yang manfaat. Understand? Understand? Begitu juga anggota badan. Jika sering digunakan untuk selain ketaatan, tidak akan terbiasa melakukan ketaatan. Ada masih, e maksiat ae. Kono go masjid kene 10 menit masih eling sahwe Pak. Apa? menjadi gak biasa. Gini betul. Begitu juga anggota badan. Jika sering digunakan untuk selain ketaatan, tidak akan terbiasa melakukan ketaatan. Mulai bisa itu kalah dengan biasa. Coba bisa ngomong. Tapi ini gak bisa ngomong, kongon ngaji sak jam setengah lang gotong, Pak. Gotong. Pemahaman bik mikir ngaji nih. Sing dilayani sak menegai latar belakang pendidikan gak podo, sing dikai ketip, ketip dok. Lamun dikai sego entek ya luwih akeh sing gede-gede mang. Ya aja dijeneni, iku kelebihane berarti ya mangan niku. Macam-macam wong-wong kelebihan. Kula duwe santri ya Allah. Tensine gak tau nduku 120. Sawet mawon. Ini gak mikir apa-apa. Wis tak mikir apa-apa, wis pokok wis pokok sego manteng mangan. Wis gak ero apa wis gak ero wis. Tak tensi lho 120. stabil. Wis gak ono pilkadal, bilang gak wis gak mikir wis. Sebagaimana sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Abu Nuaim, haddatsana Zakaria, an Amir qal sami'tu Nu'man bin Basir yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa yal qalb mutafaqun alaih ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal darah Apabila dia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan apabila dia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal darah itu adalah hati. Mutabakonan. Jika hati kita dipenuhi kecintaan kepada yang batil, maka tidak tersisa bagi kebenaran dan kecintaan kepada Allah. Stop. Nek wis ati seneng barang sing elek, seneng barang sing masyaallah dilarang karo Allah. Atiku penuh ganok panggonan, masyaallah tertarik marang kebenaran dan tidak ada rasa cinta kepada Allah. Jika lidah sering digunakan untuk membicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat, Nek ini sering di ngomong barang-barang sing gak manfaat. Tidak akan terbiasa mengatakan sesuatu yang bermanfaat. Paham nama ten? Nek lesan kula kali ini seneng ngomong. Nyotres perkara-perkara sing gak ada manfaat. Gak ada ruang. Masya Allah. Kalau panggonan dan tidak tarik tertarik berbicara kepada sesuatu yang man, Understand? Understand? Begitu juga anggota badan. Jika sering digunakan untuk selain ketaatan, tidak akan terbiasa melakukan ketaatan. Ada wong maksiat kae kok gitu, ngono go masjid kene 10 menit masih eling suwe, Pak. Apa? Menjadi gak biasa. Gini betul. Begitu juga anggota badan jika sering digunakan untuk selain ketaatan, tidak akan terbiasa melakukan ketaatan. Mulai bisa itu kalah dengan biasa. Coba bisa ngomong. Tapi ini gak bisa ngomong, kongon ngaji sejak jam setengah lang gotong, Pak. Gotong. Pemahaman baik mikir ngaji nih. Sing dilayani sak meneh latar belakang pendidikan gak padha, sing dikai ketip-ketip tok. Lamun dikai segon tek ya lu yakin sing gede-gede mang. Ya aja dijeneni, iku kelebihane berarti ya mangan niku. Macem-macem wong-wong kelebihan. Kula duwe santri ya Allah. Tensine gak tau ndukul 120. Sawet mawon. ngene gak mikir apa-apa. Wis mikir wis pokok wis pokok sego mateng mangan. Wis gak apa wis gak ro wis. Tak tensi lho 120. Stabil. Wis gak ono pilkadal, wis gak wis gak mikir wis. Wis. Jika hati dipenuhi kesibukan dengan makhluk dan ilmu yang tidak bermanfaat, maka tidak akan tersisa hatinya kesibukan bagi Allah. Ya Allah. Jika hati dan telinga sering digunakan untuk mendengarkan selain firman Allah, ia tidak akan terbiasa mendengarkan dan memahami firman Allah. Mungkin dulu ngono musik rock, jazz, Platak platak blotak blotak blotak. Terus krungu wacaan Quran. Gak tertarik. Kurang hot Lu golek musik sing mecah grabai bapak Blotak. Ceklek ceklek ceklek ceklek ceklek blotak blotak. Sopo ngamuk iman. Lah nek kupinge atine iku sing dirungono iku ae. Kek ana wis ah. Kolik sing enak teko masjid tekan. Tidak nyambung ya. Tidak nyambung. Iki. Jika hati dan telinga sering digunakan untuk mendengarkan selain firman Allah. Ia tidak akan terbiasa mendengarkan dan memahami firman Begitu juga hati condong mencintai selain Allah. Ia tidak akan condong mencintai jika hati terbiasa mengingat selain Allah, maka ia tidak akan terbiasa mengingat Allah. Bejo ngaji dalu Pak. Saya ulangi. Jika hati terbiasa mengingat selain Allah, maka ia tidak akan terbiasa mengingat Allah. Pada hakikatnya kebutaan Ketulian dan kebisuan hati adalah seperti buta, tuli, dan bisunya anggota badan. Sejalan dengan pesan suci Al-Quran pada surat Al-Hajj ayat 46. Fa'inna la ta'mal absar walakin ta'mal gulubul lati fis sudur. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada. Fa la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sadaqallahul Di malam yang penuh berkah ini saya minta kei nasihati Sayyidina Ali kepada Kumel bin Ziyad. Muka-muka manfaat ya. Tasik kuat nih pituturi Sayyidina Ali nang Kumail bin Ziyad. Ya Kumail bin Ziyad al-qulubu awiyah fa khairuha awaha lil ilmi. Ikfat ma aqulu lak annasu salata. Fa'alimun rabbaniyun wa muta'allimun ala sabili najah. Wahamazun ri'aun atba'u kullina ikin. Yamiluna ma'akulli rihin. Lam yastadi'u binuril ilmi. Wa ilam yalja'u ila ruknin watikin, Luar biasa nasihatnya Sayyidina Ali. Diterjemahan no niki. Diterjemahan apa mboten? Kula wastani sampean pun paham. Tereng. Wahai Kumel bin Ziyad, Hati manusia itu bagaikan bejana. Ini kalau bejana wadah. Oleh karena itu hati yang terbaik adalah hati yang paling banyak memuat ilmu. Muka-muka hati sampean ini dipenuhi ilmu. Camkanlah baik-baik apa yang akan ku sampaikan kepadamu. jangan saya Kumel bisa, lu ngono apa tak sampai nang wakmu ini? ono si teman, rungok rungokno si temenan. Manusia itu terdiri dari tiga kategori. Kira-kira sama melok sing dinggo, sama nangan-nangan ke? Jadi saya manusia itu terdiri dari tiga kategori. Seorang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya. Stop. Si jiwang sing ilmu ini, terus gelem mulang, mulang no ini, ini. Kira-kira sampean melok sing iki? Mboten sampean gak duwe ilmu ya gak tau mulang ya. Wis jujur mawon. Jadi ya, seorang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya. Seorang yang terus mau belajar dan orang inilah yang berada di atas jalan keselamatan. Bapak Muhammad. Gak mulang, tapi gelem pulang gelem belajar. Amin amin amin. amin. Nek sampean gak iso mulang, gelem di Wis gak iso mulang, gak gelem pulang ngengkel ae. Orang yang tidak berguna dan gembel. Dialah seorang yang mengikuti setiap orang yang bersuara. Ono ngomong ini dinut, ono ngomong dino. Oleh karenanya dia adalah seorang yang tidak punya pendirian karena senantiasa mengikuti kemana arah angin bertiup. Ini angin ngulon melok, angin ngalor melok, gak duwe pendirian Kehidupannya tidak dinaungi oleh cahaya ilmu. Dan tidak berada pada posisi yang kuat. Mulai katut angin, gampang ketera angin, katut kaburi cangak jadi wong Jawa. Nek wong ulon, melok ulon, ngidul melok ngoten. Kira-kira telu kategori mang sampean mlebu sing ndi kira-kira? Kualitas lho Pak. Pemanis saiki media sosial itu. koyo koyo, oh insyaallah media sosial TV, Allah koran, majalah sing ngoten koyo koyo menjadi agama baru bagi masyarakat di era global. Nek sih ngomong TV wis gak disaring mana bener salah wis. Pak. Pak. Nah, sampean nyalano gubernur Masya Allah. Masya melaku dipoto. Ono wong ngadep rono ndilu ngene. Sing bener sampean wis gak nyalano macam-macam kalau camat di sampean niku. Calon calon-calon mayit yang berbahagia berbahagia Rokok katimu munda, eh, bingung ya. Insyaallah terakhir kendi. Kendalikan hiduplah secara wajar, sing wajar. Sesama urip gak wajar. Berusaha menikmati apa yang Anda miliki. Kendalikan emosi, nafsu dan keinginan-keinginan yang bukan kebutuhan serta ambisi-ambisi yang tidak terukur. Nek om cilik ya cilik aja anak waduh ketemu abus. Ngomong miliat-miliatan ngomong sewu gak nyekel ngomong mil. Iku gak wajar. Hati kendi adalah kendalikan diri. Hiduplah secara sak cari wong ya apa. Berusaha menikmati apa yang Anda miliki. Nek ini sepeda engkol, aja ndelok wong duwe mercy kobong nanti sampean. Pentingnya membangun kesabaran dalam praktek kehidupan sehari-hari. Usahakan belajar hidup bahagia dengan menikmati apa yang kita miliki. Karena kita hidup di dunia ini tidak selamanya menemukan jalan yang mulus. Suatu saat akan menemukan jalan yang terjal, gelap, licin, penuh hambatan. Maka dibutuhkan sabar dalam praktek hidup dan kehidupan sehari-hari. Sebagaimana pesan suci Al-Quran, Innallaha ma'asobirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ay ma'ahum bin nasri wal mauna wal khibdi wa ta'yidi. <coughs> Nasir kia pitulung, mauna kia pitulung. Nasir kia pitulung sing bangsa lahir, Maunah ditolong bangsa batin. lahirio ya ditulungi, batine ya Wal khibdi dijaga, direksa karo Allah. Wa ta'yidi dipun paringi keyakinan, keteguhan oleh Allah. Manakala kula kali panjenengan bener-bener dadi wong sing sabar. muko-muko tadi keterangan sing barokah. Persis satu jam setengah, muko-muko tadi ilmu sing manfaat lan barokah. Jamu jati, jaga mulut, jaga hati, kendalikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa nuriddat. sairil asma'i wa sifat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala Alihi. وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته